Dan terima kasih Habib Jamal Walaupun banyak yang saya yakin lebih baik daripada saya Begitu saya beritahu Beliau juga minta sekalian Untuk bertemu dengan jamaah Dan sedikit kita sama-sama Belajar Bukan saya mengajar Tapi sama-sama belajar Kita sama-sama belajar ilmu Dan belajar ilmu adalah salah satu jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, Allah lahu bihi tariqan ila jannah." Jalan yang termudah menuju surga Allah adalah belajar ilmu. Dan ilmu yang bermanfaat diamalkan. Jalan kita menjadi seperti kaum Yahudi warbannya ilmu kematalil himari yahmilu asfar banyak ilmu mereka tapi tidak ada amal mereka mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala di sisi lain kaum nasara banyak amal tapi tidak ada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat as-siratal mustaqim jalan yang lurus membawa ilmu dan amal ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'falu jangan sampai kita orang belajar tapi tidak mengamalkan lebih baik belajar sedikit tapi diamalkan daripada belajar banyak tapi tidak diamalkan karena nanti salah satu pertanyaan kita di hadapan Allah dan kita harus mempersiapkan jawabannya wa an ilmihi madza amila bihi. Allah tidak akan bertanya apa yang kamu belajar, apa yang kita belajar. Tapi Allah bertanyakan ilmu yang kita belajar ini diamalkan apa enggak? Ini intinya. Dan ilmu bermanfaat diikuti dengan amalul saleh. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أهل تفسير التفسير كان أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى العلم ودين الحق العمل الصالح Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan panjang lebar karena waktunya cukup malam, tapi ada satu peristiwa dari pagi. Saya akan ceritakan. Memang subhanallah hari ini termasuk paling padat mulai subuh kemudian ada seorang datang ke rumah habis itu isi di daerah Karawaci dekat tengah eh, apa bukan Jakarta, tidak jauh dari bandara, kemudian dari sana menuju Rasul eh, ke bandara, kemudian datang ke sini dan takdir Allah Subhanahu wa taala Allah tidak bisa landing di Solo. Jadi berdoa ini malam ini bisa bertemu dengan jemaah walaupun agak malam tapi alhamdulillah bisa terwujud dan di situ ada rahmat nanti saya cerita apa maksudnya rahmat Allah di dalam takdir seperti ini ada seorang dari Singapura berusia 75 tahun datang ke rumah untuk masuk Islam belum pernah mengucapkan kalimat syahadat saya bahkan yang sama dia Bagaimana kamu tertarik pada Islam? Maunya apa? Orang Islam aja jadi kacau, bikin malu. Nanti mau Islam kenapa? Dia tertarik dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi hadiah belajar kita bersama dalam kesempatan ini. Firman Allah di suratul Al-A'raf ayat 156. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون صدق الله Seorang Singapura yang tidak pernah tahu Quran Allah berikan hidayah dengan firman-Nya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah sangat luas. Salah satu rahmat Allah yang tidak disadari yang terjadi tadi sore. Memang ada yang barangkali merasa gelisah atau kekhawatiran Tapi saya tidak rahmat Allah sangat luas Betapa saya yakin di antara jamaah sekalian mendoakan semoga sampai dalam selamat Berarti munculnya doa itu rahmat Allah Padahal saya tak minta didoakan Yang kedua selama anda duduk di majlis والرجل في صلاة ما دام في مصلاه Hitungannya seperti kita lagi salat selama kita berduduk di tempat salat. Yang ketiga, madama fi musalla tad'u lahu al-malaika, Allahumma ighfirlah, Allahumma arham. Didoakan oleh malaikat sepanjang kita duduk di majlis. Siapa yang bisa merasakan doa malaikat? Kita sebagai manusia sangat membutuhkan dan mengharapkan ampunan dan rahmat. Dan sebab dua hal ini rahmat dan ampunan masuk surga. Kalau bukan rahmat, bukan ampunan mana bisa masuk surga? Oleh karena itu selalu kalau kita berhati doa para nabi, Irfir liwa warhamni." Ampuni dan rahmati, ampuni dan rahmat ampunan Allah, maghfir dan rahmat. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Ketika turunnya ayat ini wa rahmati wasi'at kulli syai. Rahmatku atas mengatasi segala sesuatu, segala galanya. Tidak terlepas daripada rahmat Allah. Sampai binatang, pohon-pohon, seluruh makhluk merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis mendengar wa rahmati wasi'at kull shay, iblis saja mengharapkan rahmat dan berkata iblis ana shay. ana shay wa rahmati wasi'at kull shay bagian daripada syekh kata iblis saya ini masuk dalam syekh turunnya ayat fasa'aktubuha lilladina yattaqun duluan iblis ini hal yang didapatkan oleh orang bertakwa datangnya Yahudi Nasrani mereka berkata kami bertakwa Yahudi dan Nasrani berkata kami bertakwa turunnya firman Allah Subhanahu wa taala الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به أولئك واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قلوان يهودي والنصارى موسى عليه السلام mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Allah berikan banyak kemuliaan untuk Nabi Musa dan umatnya. Umat yang terbesar sesudah umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa. Bahkan umat Nabi Musa, Musa AS cukur kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengira umatnya lebih banyak. Ternyata tidak ada bandingan umat Nabi Musa jauh lebih besar. Bahkan dua kali dua sepertiga ahli surga umat Nabi Muhammad. Satu sepertiga dibagi-bagi umat yang lain. Itu menunjukkan banyak ahli surga adalah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua. Nabi Musa meminta kemuliaan untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan. Aj'alu lakum al-ardha masjidan wa tahura. Aku jadikan bumi masjid dan untuk berwudu. Jadi kalau tidak ada air bisa dijadikan tanah. Kayakmu. Wa aj'alu as-sakinata fi qulubikum. Aku menjadikan sakinah di dalam hati kalian, hatimu, Nabi Musa dan umatnya. Wa aj'alu an tahfadul Al-Injila wa Taurat al Bisa menghafalkan Taurat dan Injil. Banyak yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa dalam Taurat ini diberikan, disampaikan kepada umatnya. Allah memberikan bumi ini menjadi masjid dan bisa kalau tidak ada air bisa untuk tayamum. Apa jawaban umat Nabi Musa? Tidak mau. Kita mau salat hanya di gereja. Tidak mau di mana-mana. Allah berikan kesempurnaan dan kita mau tolak. Terus sakinah di hatimu tidak ada, tidak mau kita sakinah di dalam hati kita. Kok berat, bawa berat, biar sakinah di tabut. Sangat ada dalam Quran namun fihi sahina. Kurus menghafalkan Al-Injil dan Taurat tidak mau. Kita mau baca tapi di melihat sendiri, tidak mau hafal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Umatku tidak mau akan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ini menjadi khusus umat umat Nabi Muhammad di mana-mana kita bisa salah. Ketika sudah masuk waktunya, kita lagi di kapal laut, kita lagi di kapal pesawat, kita lagi di dalam dimanapun kita boleh. Tidak ada air boleh, boleh jaya. Nabi Muhammad, Nabi Musa kaget. Ya udah kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan ini, ya Allah aku mohon jadikan aku Nabi mereka. Allah menjawab Nabiyuhum minhum Nabinya adalah dari mereka sendiri Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dari kita bukan dari luar dari kita ada satu riwayat bacaannya laqad ja'akum rasulun min anfasikum setinggi-tinggi pemenang min anfasikum min min amhalikum min amsalikum sallallahu alaihi wasallam kata Nabi Musa kalau memang nabi-nabi yang sudah ada sudah jadikan aku dari mereka dari umat Nabi Muhammad Fakal Allah innaka lan tudrikahum tak akan bertemu dengan mereka Mana Nabi Musa malah kita Tidak akan bertemu Nabi Musa merasa Cemburu oh, kemuliaan ini semua yang semestinya untuk umat malah lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW Bagaimana? Supaya Allah SWT menenangkan hati Nabi Musa Allah turunkan ayat ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ada di antara umat Nabi Musa bagian daripada mereka itu adalah menjalankan kebenaran dan melaksanakan keadilan kata Nabi Musa faradhiya Musa Nabi Musa senang Jemaah sekalian, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wallahi salah satu rahmat Allah bagi kita semua kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi umat yang pertama masuk surga. Umat yang marhumah tidak akan turunnya kesiksaan dan tidak akan turunnya azab yang membinasakan umat Nabi Muhammad. Seluruh umat turunnya azab. As-sa'iqah, al-mashfa, azab, musibah, banjir, angin besar, bermacam-macam. Umat Nabi selamat. Bagaimana bisa selamat? Karena Ar-Rahmatul Muhdah Nabi Muhammad SAW. وما كان الله معذبهم وأنت fihim Allah tidak akan membinasakan umatmu selama Nabi Muhammad ada ini Nabi Muhammad SAW bahkan bukti bukan hanya Nabi SAW menjadi rahmatan lil alamin bukan hanya di dunia di akhirat rahmatan lil alamin ketika hari kiamat wa rahmati wasi'at kulla syai' Rasul bersabda wa ana rahmatul muhta wa ana rahmatul al muhta salah satu hadiah dan petunjuk yang Allah berikan untuk kita adalah Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat Sebab dia ada Nabi Muhammad SAW Umat ini selamat tidak boleh dibinasakan Biarpun umat ini dosanya dan kekufuran di umat ini jauh lebih banyak daripada umat yang terdahulu. Tapi kenapa tidak dihukumkan dan dibinasakan dan Nabi Muhammad SAW? Bahkan dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad dapat rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali dapat sepuluh rahmat. Kalau satu kali dapat sepuluh rahmat, kalau seratus kali dan hidup sendiri. Kita bisa salah hidup tapi Allah tidak akan salah hidup. Rahmat Allah subhanahu ketika hari kiamat semua manusia bayangkan tidak ada yang bisa hitung makhluk kalau katanya zaman ini diperkirakan 6 sampai 7 miliar jumlah manusia yang ada di bumi Bagaimana kita bisa hitungkan jumlah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang Bahkan sampai nanti hari kiamat Bisa dikira? Semua di hari kiamat sesudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunggu hanya menunggu untuk dimulai hisab bukan selesai hisab. Menunggu mulai hisab 50 ribu tahun. Oleh karena itu kata ulama yang beres berdiri di salat beres berdiri 50 ribu tahun yang tidak lancar berdiri di salat susah nanti. Dan musibah yang terbesar yang nanti dihadapi oleh umat seluruh manusia adalah musibah kebangkitan dan hisab. Menunggu hisab sendiri 50 ribu tahun. Semua manusia datang kepada Nabi Adam untuk tolong biar Allah saja mulai hisab. Mau kemana saja, tidak masalah yang titik sisi mulai hisab ini. Sudah saking merasa luar biasa tersiksa. Nabi Adam menjawab nafsi nafsi. Maaf tidak bisa. Inna Allah fi hadha al-yawm غضب غضبا lam yaghdab mithlahu qablahu wa lan yaghdab mithlahu Allah hari ini membawa kemurkaan yang tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti ini susulannya. Namun billahi Allah nafsi nafsi juga lebih Nuh Jawaban sama न lewat jawab insan nafsi-nafsi jamaah sekalian bisa dirasakan kalau para nabi berkata nafsi-nafsi Jadi sendiri tidak bisa saya bantu tidak bisa saya tolong tidak bisa dia apa kalau para nabi yang sudah mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah begitu jawabannya mana ini? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam semua nafsi-nafsi Nabi Isa tunjukkan kepada seluruh manusia sama satu mungkin tidak bisa tergambar. Seluruh manusia satu tujuan menuju ke Nabi Muhammad SAW. Nama dia Muhammad Mandurun fil ardi wa fis sama Terpuji di bumi dan di langit Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Habib Allah, Ya Muhammad Tolong Ini Kita punya masalah besar Allah lagi murka. Ghadiba ghadaban syadidan. Bagaimana solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah SAW menjawab, Ana laha, ana laha, ana laha. Inilah janjian Allah bagiku, inilah saatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Muhammad SAW bersujud. Yang tidak bisa beres sujud di dunia tak bakal bisa sujud nanti di sana. Nabi Muhammad sujud. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلهمني الله من المحامد والثناء لم يقله مخلوق قط Di saat aku bersujud, Allah ilhamkan menggerakkan lidahku, membawa segalian segala puji, membawa pujian, membawa kata-kata pujian bagi Allah yang tidak pernah disebutkan oleh makhluk. Siapapun makhluk. Saya kata Rasul di satu riwayat dan saat ini saya tidak tahu apa itu. Ini khusus فيحمد الله ويثني عليه ما شاء الله Puji Allah dengan segala pujian yang indah yang tidak pernah disebut makhluk pun. La malikun malakun muqarrab wa la nabiyyun mursal. Tidak ada malaikat pun dan nabi pun tidak pernah disebutkan. Al-thana wa ta'zim lillah. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya Muhammad, irfa' Wasal وسل تعطى واشفع تشفع angkatlah apapun yang yang diminta diberikan orang kafir dapat. Itu yang dinamakan ar-rahmatul al-muhda. Sebagaimana rahmat Allah yang sangat luas, wa rahmati wasi'at kulla syai. Ternyata Nabi Muhammad rahmatnya juga dapat orang kafir. Orang kafir pun dapat rahmat dari Rasul. Syafaat tanpa kecuali. Semuanya. Asy-syafa'atul kubra dinamakan asy-syafa'atul 'uzma kafir, muslim, semua dapat. Mulai besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau begitu posisi Rasul SAW ya kita semua saya yakin cinta Rasul. Kalian dan cinta Rasul. Bagi apa yang kita bersedia berikan kepada Rasul satu-satunya yang sangat mudah adalah bersalawat kepada Rasul. Kata guru saya Syekh Al-Allama Muhammad Ibn Muhammad Al-Mukhtar Syamqiti Seorang ulama yang biasa berikan Syarh Fiqh dan hadis di Masjid Nabawi أمريكا والمسكين من ادعى حب النبي ولم تكن في صحيفته كثير صلاة عليه صلى الله عليه وسلم والمسكين من ادعى حب النبي ولم يكن في صحيفته كثير صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم Miskin Orang yang berkata aku cinta Rasul Tapi pasti hari kiamat dibuka buku amalnya Ternyata salawatnya kepada Rasul saja sedikit Seperti orang pelit kikil Hitung dan dia mau salat sama Rasul Hitung Dihitung Udah, kalau ya Rasul saya sudah salat satu kali Maka tunggu di berapa waktu kalau tidak salah dua tahun Habib Jamal ya, waktu ke Madinah kita bertemu waktu umrah dia pernah bertemu Habib Jamal bertemu dengan guru saya berjaga makam Rasulullah Syekh Said Said Maulana Hanan beliau baru baru beberapa bulan lalu meninggal dunia saya bertanya sama beliau dia 57 tahun berjaga makam Rasulullah bersih lalu ada tamu negara dia yang kunci dia bawa masuk ke makam Rasulullah SAW dan memimpin ziarah makam Rasulullah SAW saya bertanya sama dia setiap hari berapa kali bersalawat Dia bilang kalau saya lagi sakit Tidak enak badan Atau tidak ada tenaga dan fisik Umurnya sudah 90 lebih tidak tidaknya Dalam satu hari dan satu malam seratus ribu Saya malu bertanya kalau dia lagi sehat bagaimana Karena saya dapat bertanya Kalau dia lagi tidak enak badan dan fisik lemah seratus ribu. Bagaimana kalau dia sehat? Saya enggak, saya malu bertanya. Udah saya diam aja. Saya tidak minta jamaah sekalian seratus ribu. Tapi malu kita kalau di hari kiamat terlihat buku amal kita tapi isinya sedikit salawat kepada Rasulullah SAW. Mau anda dapat rahmat Allah? Mau tidak Salawat kepada Rasul. Allahul Hajar. Salawat kepada Rasul. Ampunan dosa. Salawat kepada Rasul. Bahkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira. Aktarukum alaiya salatan akrabukum minni majlisan. Yang paling dekat nanti sama aku di hari kiamat yang paling banyak salawat kepada aku. Ya terserah maunya di mana. Maunya sama Jokowi ya silakan. Maunya sama Rasulullah Sallam silakan. Tapi kalau Rasulullah Sallam tak ada syaratnya. Saya akhiri dua nasihat atau dua amalan. Yang pertama, saya mohon mulai malam ini tunjukkan kelebihan kita dari berbanyak salawat kepada Rasul. Kalau saya berkata banyak, ulama menjelaskan batas salawat yang banyak 300 Menurut saya 300 masih sedikit Padahal ulama berkata batas Kalau masih di bawah 300 berarti belum banyak 300 saja Kalau kita bagi waktu salat saja 5 waktu 5 waktu aja 100, 100, 100 sudah berapa? Sudah 500 300 Mengapa saya minta balapannya? Karena bukan permintaan saya itu Rasulullah SAW sendiri meminta. akhiru alaiya bin salam. adalah salawat kepada Khususnya hari Jumat dan malam Jumat Dan saya ingat Guru saya Syekh Said Adam Kalau malam Jumat Dia tidak boleh bertamu sama siapa-siapa Karena beliau mulai malam Jumat Habis maghrib hari Kamis sampai masuk maghrib azan maghrib hari Jumat dia tidak berhenti bersalawat bahkan tidak tidur malam salawat kepada Nabi Muhammad sepanjang malam dan hari sampai besok Kufantas beliau setiap malam Jumat bertemu Rasul Kalau saya bilang bertemu Rasul Dia tidak tidur Berarti bertemu Rasul bagaimana? Mungkin kita belum paham itu Syukur-syukur kalau kita lihat masuk dalam mimpi. Kalau bagi mereka ini, kalau sudah dalam mimpi melihat Rasul, sudah terlewat itu. Bahkan guru saya seorang ahli Quran berasal dari Pakistan masih hidup. Beliau pernah salat tarawih di ya Allah dan dia cerita ketika muridnya salah satu imam Masjid Nabawi Syekh Muhammad Ayyub Syekh Muhammad Ayyub ketika malam itu membaca di salat tarawih Sepertinya bacaannya tidak menenangkan guru saya Selepas tarawih dipanggil Marah Begitu cara saya ngajarin inti baca Quran Malam ini inti buat Rasulullah marah Nangis Syekh Muhammad Ayyub Besoknya Sepertinya dia sudah membawaan Al-Quran tapi tidak terasa berbeda. Karena nasihat guru saya berkata, kalau tidak dibaca di mihrab Rasul, harus diyakini Rasul sedang dengar. Kalau Rasul dengar, saya mau Rasul dengar senang apa yang dibaca. Wallahi jamaah sekalian, beliau menceritakan ketika Syekh Muhammad Ayub maju di salat tarawih dan membaca ayat Al-Quran, dalam suara dan keindahan yang sebetulnya tidak pernah bisa terulang lagi. Selepas itu, gara-gara bacaan yang begitu indah menjadi salah satu sebab diperhatikan menjadi imam lagi di Mesir Nabawi. Kata guru saya, ketika saya Muhammad Ayub baca dan saya mulai menikmati ini di Rawa. Syekh Muhammad Ayub di Mihrab Uthman yang di depan. Guru saya di bagian Rawa, di belakang persis di belakang Mihrab Rasulullah mimbar di kanan, maka Rasulullah sebelah kiri. Sampai guru saya bersumpah demi Allah ketika Syekh Muhammad Ayub membaca saya melihat Rasulullah duduk di mihrab. Seperti sebelahnya. Dia kenal dengan guru Selepas salat, heran guru sepanjang salat dia nangis. Ditanya, orang dia menangis kenapa? Dia bilang, uskut, ma ham, wala ham. Diam, yang tidak akan faham dan tidak akan faham. Dan selepas itu beliau menceritakan Ini menjadi tanda Rasul SAW bisa menikmati bacaan umatnya. Bahkan terbukti salawat kita kepada Rasulullah SAW, Man salla alaiya Raddallahu ilayya ruhi Di riwayat Man sallam alaiya Raddallahu ilayya ruhi فأرد عليه السلام saya ini saya paling nikmat kalau lagi bersalawat karena saya yakin Rasulullah SAW mendengar dan menjawab. Kemudian apalagi yang kita dapat Rasul mendengar salam kita. Rasul menjawab salam kita. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada satu doa. Saya mohon menjadi doa kita semua. Amin Di setiap tahiyat sebelum salam. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح diriwayatkan Abi Dawud dan An-Nasa'i. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يصلي وهو يقرأ التحيات تشهد ثم قال قبل السلام اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله قد غفر له قد غفر له قد غفر له tiga kali Allah diampuni diampuni diampuni sudah diampuni sudah diampuni tiga kali Rasul sebutkan doa itu dibacakan sesudah tahiyat sudah selesai salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum salam mau salat wajib maupun salat sunnah saya bacakan lagi Allahumma boleh Allahumma Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ya Allah ya Allah al-ahad al-ahad as-samad as-samad الذي الذي لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم Sejak saya baca hadis ini Alhamdulillah saya tidak pernah lupa membaca doa Bahkan setiap bertemu orang saya ingatkan Karena Rasulullah bersabda Qad ghufira lah Qad ghufira lah Sampai tiga kali Dan kita dalam asalnya sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia tidak terlepas daripada dosa mudah-mudahan dalam salawat kita kepada Rasulullah SAW dan membawa juga ajaran Rasulullah SAW seperti doa tadi yang diriwayatkan Imam Abi Dawud dan An-Nasai mudah-mudahan kita diampuni ya Allah Subhanahu wa taala tanamkan cinta Rasul kepada hati anda masing-masing tanamkan cinta Rasul kepada hati anak-anak kita dan hayat di bangsa kepada Rasulullah hayati kalau kita di salawat rasakan Rasulullah lebih benar salawat Wallahi bahkan nangis Memang siapa diri kita Yang banyak dosa banyak botol, Banyak maksiat Tapi Allah menggerakkan lidah kita Untuk bersalawat Bahkan ada satu rahasia Kenapa kita bilang Allahumma salli ala Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Karena tidak ada yang manusia yang mampu mendahulukan salawat daripada Allah. Tidak ada yang mampu. Kita sekarang kalau bersalawat bukan kita yang bersalawat, tapi kita memohon kepada Allah, ya Allah, salli ala Muhammad. Tapi kita tidak bisa berkata salawat. Kenapa Allah rahasiakan itu? Karena begitu mulianya Rasulullah dan tidak ada manusia pun yang mampu menyempurnakan hak Rasulullah. Hanya Allah saja yang tahu dan Allah saja yang mampu dan Allah saja yang memberikan kesetiaan kepada Rasul. Diperintahkan kita salawat tapi kita serahkan aja kepada Allah. kita sana tidak bisa. Allahumma ya Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad karena kita tidak bisa. Siapa yang bisa bersalawat? Kalau kita bilang subhanallah bisa, saya yang bersubhan, bertasbih, saya yang bertahlil, saya yang bertakbir, saya yang beristighfar, astagfirullah. Tapi tidak bisa berkata saya bersalawat. Kita bukan bisa bersalawat, tapi kita memohon ya Allah bersalawatlah kepada Nabi Muhammad karena kita belum mampu dan tidak akan bisa mengetahui keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Hanya Allah saja tahu. Tapi Allah perintahkan serahkan kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad kama tuhibbu an yusalla alaih. Wa salli ala Muhammad kama tuhibbu an tarda an yusalla alaih. وصل على محمد عدد ما في السماوات وما في الأرض ya Allah. Jadi semua diserahkan pada Allah. Silahkan buka salat apa saja, tetap kembali kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Antum duluan salawat. Ketika ini juga salah satu yang memberikan sedikit belajar penghayatan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Banyak yang suka mendahulukan salat. Allahumma salli belum ada perintah. Nah, ini di sini ada satu rahasia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi jumlah khabariyah wa laysa jumlah amr. Bukan jumlah amr, apa yang fantas ketika kita membaca Allah dan malaikatnya bersalawat Berarti Nabi kita mendapatkan kemuliaan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad Bagaimana Allah bersalawat? Tidak ada yang tahu Cara Allah bersalawat tidak ada yang tahu Bahkan malaikat bersalawat Kembalikan mereka memohon kepada Allah untuk bersalawat Oleh karena itu kata ulama' mesti kita rasakan jumlah khabariyah itu inna Allah wa malaikatuhu yasallun ala Nabi ya Allah Nabi Muhammad dapat disalawatkan oleh Allah disalawatkan oleh malaikat apa yang kita ucapkan alhamdulillah karena ini sendiri jumlah khabariyah merupakan nikmat untuk diingatkan baru datang ya ayyuhalladzina amanu dan kata Abdullah bin Mas'ud, setiap ada ya ayyuhalladzina amanu fa'ash'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun yunha'an. Bagaimana cara kita menghayati Al-Quran? Begitu datang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stop dulu, stop. Ini panggilan. Eh, Allah terima Ada apa ya Allah? Rasakan. Di sini Allah memanggil diri masing-masing. Saya orang beriman yang dimaksud saya anda semua masing-masing. Sejarah ramai-ramai atau masing-masing. Hei orang beriman ada apa? Perhatian Allah panggil. Hei, hei, hei. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah? Sallu alaihi wa Terbukti sami'na wa ata'na dalam segera. Sallallahu alaihi Alaihi Wasallam. Wallah jemaah sekalian, kalau saya mendalami salawat, manfaat daripada salawat, habis waktu berhari-hari belum kita selesai. Luar biasa indahnya salawat. Sabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku suka berdoa فكم أجعل من صلاتي عليك dalam bahasa Arab kata salat doa Fakam ajal makna makna kalam apa artinya maksudnya berikan ya Rasulullah dari doaku kira-kira berapa yang saya khususkan untuk bersalawat kepadamu jadi di samping aku berdoa untuk diri sendiri untuk keluarga untuk anak أنس بكيتكم يا رسول الله فكم أجعل من صلاتي عليك artinya فكم أجعل من دعائي لك berapa dari doaku untukmu ya Rasulullah kalau kita bersalawat Allahumma salli ala Muhammad itu merupakan doa memohon kepada Allah ya Allah salawatlah kepada Nabi Qala Rasulullah ya Ubay ma syi'ta terserah oh, ini berapa ya terserah ما شئت فقال أبي أجعل ثلث صلاتي لك sepertiga kalau misal saya doa satu jam sepertiga jam saya khususkan untuk salawat sisanya buat saya keluarga apa semua أجعل ثلث صلاتي لك أي ثلث دعائي لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خير وإن زدت فهو خير لك itu baik tapi kalau ditambah lebih baik lagi untukmu aj'alu nisfa salati lak separuh doaku untukmu ya Rasulullah قال ذلك خير وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله أجعل كل صلاتي لك فهم maksudnya semua doaku كل صلاه kepada dan ada Dia tidak minta ya Allah ampuni aku, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah banyak urusan kita, terlalu banyak urusan. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu seorang sahabat yang tidak pernah berdoa untuk dirinya sendiri. Semua doanya mulai doa sampai selesai hanya isinya salawat kepada Rasul. Sepanjang doa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفعل إذا تفعل lalu kamu membuat ini terwujud ini menjalankan amalan ini kul doa lak salawat kepadamu ya Rasulullah semua doaku idan taf'al yughfaru dhanbuk wa tukfa hammuk wa tuqda Tiga. Dunia akhirat. Yukfaru dhanbu untuk urusan akhir, Yukfaru dhanbu untuk urusan akhir. Diampuni segala dosa. Wa yukfa hammuk apapun membuat kita beban, kesulitan, kesusahan dalam urusan dunia, Allah SWT akan dan lemparkannya salawat. وتقضى حاجتك حاجة في الدنيا والآخرة قال العلماء حديث ini حسن هذا yang صحيح كان Imam Tabarani dan Baihaqi ulama berkata wa ma إلا من كفاية الهم في الدنيا ومغفرة الذنوب في الآخرة Kata ulama apa yang diinginkan oleh manusia Selain hidup nyaman, hidup tenang di dunia Jauh daripada segala musibah, jauh daripada segala kesusahan Dan di akhirat diampuni, bersih daripada dosa maksiat Fabissalati ala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan empat salat kepada Rasulullah tukfa hammu wa yughfaru dhanbu wa tuqtahamu Wallahi mujarrab Wallahi mujarrab. Anak tak mau cerita, tapi wallahi mujarrab. Mau cuma silakan. Apapun hajatnya. Tapi tolong difokuskan ya. Hajatnya apa? Apapun hajatnya. Lahir batin dunia urusan. Apapun lagi ada hutang. Iktikaf bersalawat. Duduk di musalla, duduk di tempat isi bersalawat wallahi akan dapat berita bagus wallahi mujabah lagi sakit sakit parah sakit apapun penyakitnya cuma sayang sekali kita umat Islam wallahi jamaah sekalian Allah berikan amalan banyak yang mudah tapi umat Islam ini malas beramal atau dia amalkan ketika dia semangat habis ikut majlis talim Habib Jamal masih sedap Masya Allah yang mulai naik ya. pas pulang dua hari tiga hari udah lupa kita kurang kita dari istiqamah istiqamah ini ya susah Inna Allah yuhibbu al amali adwamahu wa inqal Kata Rasulullah SAW Allah cinta amalan hamba Istiqamah walaupun sedikit Mulai hari ini jangan berhenti bersalawat walaupun sedikit, sedikit demi sedikit diistiqamahkan lebih baik daripada sepuluh ribu bagi satu hari seumur hidup. Seperti budaya Jawa, kata Rasulullah seumur hidup sudah bangga bikin acara keselamatan. Rasulullah SAW setiap minggu sekali ada di antara sahabat setiap tiga hari di Jawa seumur hidup satu kali udah acara keselamatan. Saya pernah juga diundang saya serupa salah satu daerah di Jawa Timur hadiri acara keselamatan anaknya kata Al-Quran saya sopan kalau kita di Madinah kata khatam Quran berarti hafal 30 juz ternyata di sini beda bahasa ini ada acara di khataman anak saya Alhamdulillah emang umur anak itu berapa? anak baru 12 tahun subhanallah ya Allah saya bangga Masya Allah luar biasa. Ini baru 12 tahun sudah Subhanallah mudah-mudahan insya Allah bisa semua keluarganya hatam. Insya Allah 30 juz. Ustaz kayaknya salah paham. Jadi kan anaknya boleh saya tes. Nah, khatam kalau kita bilang khatam berarti dalam bacaannya saja. Artinya pun belum tentu dia paham. Astagfirullah ternyata dia bilang ini bahasa menyesatkan. Jadi sekali lagi tolong apapun hajat kita silahkan istiqamah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allah indah dan malu. Kita harus semua malu. Kalau bisa terlewat hari demi hari, minggu demi minggu, berkurang, tapi tidak ada di buku amal kita banyak salawat kepada Rasulullah. Nanti kalau datang hari kiamat, ingin bertemu Rasulullah ditanya ah gimana cinta sama aku ya Rasulullah aku cinta kepadamu bukti apa Rasulullah tidak akan bertanya tapi dilihat pokok amalnya di mana dan setiap Islam kami Rasulullah diberikan kesempatan untuk melihat isi buku amal umatnya kalau ada kebaikan Rasulullah mendoakan mudah-mudahan diterima di sisi Allah dan diistiqamahkan. Kalau ada keburukan, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu supaya Allah mengangkat. Jadi setiap Senin Kamis. bukan hanya Allah Subhanahu wa taala sabda Rasulullah bersabda saya suka berpuasa Senin Kamis karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buku amal ini. Fauhibbu an yurfa amali wa ana salih. Ini di masa hidup dan suasana. Begitu Rasul meninggal dunia diberikan kesempatan untuk Rasul melihat buku amal umatnya. Maka Rasulullah kalau terisi buku amal umatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dalam salawat kepada Rasul terjadi syafaat. Man salla alaihi fil yawmi wal lail 'ashra maratin kutiba lahu syafa'at yawm al-qiyamah. Di riwayat tarakathu syafaat yawm al-qiyamah. Di riwayat man salla alaihi fil yawmi wal lail 'ashra maratin kuntu lahu shahidan aw syafi'an. yang salat kepadaku dalam satu hari dan satu malam Sepuluh kali saja Kuntu lahu syahidan Atau syafi'an Apa bedanya? Apa beda syahid sama syafi' Syahidan Li ahli tauhid Wa syafi'an li ahli ma'asi Allahumma salli alaihi wasallam Sampai orang-orang berdosa pun Dapat syafaat Syahidan aku menjadi saksi yang bersalah kepadaku aku akan jadi saksi baginya di hadapan Allah kalau dia ahli tauhid. Kemudian aku menjadi syafaat bagi orang yang ada dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana berkumpul di masjid jangan sedang ini <clears throat> mudah-mudahan bersama-sama berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang nikmat. Anak sekarang bangga ada di klinik saya keluarga Nabi. Bagaimana kebanggaan kita kalau kanan kiri ada Rasulullah sama Abu Bakar, sama Umar, sama bagaimana perasaan? Kalau kita aja bangga, bertentu di manis para baik yang kita cintai. Bagaimana kalau duduk bersama di majlis bersama Rasulullah SAW? Ngobrol, berbicara-bicara sama Rasulullah. Ya Allah, wallahi nikmat. Mereka yang hidup miskin. Miskin orang yang punya kesempatan seperti ini tapi tidak dapat. Uhibbu salihin wa lastu Walaupun kita merasa diri belum salih, hadir menjadi orang salih. Dapat berkah. Jangan ada berkata Jangan kerusakan dan tidak kesalehan saya Merusakkan majlis orang saleh Tidak justru Berkah orang saleh tidak apa Buktinya hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya ketika Allah Subhanahu berfirman di hadis Qudsi kepada malaikat, Ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum." Ini akhir majlis. Saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni semua dosa-dosa yang harus di majlis. Kata malaikat dalam Quran mereka, Ya Allah, ada fulan. Inna ma ja'a li Dia bukan datang lillahi ta'ala. Dia cuma datang ada ada satu urusan. Inna ma ja'a li Allah berfirman, wa huwa qad ghafartu dia pun diampuni dosanya humul julasa la yashqa bihim jalisuhum yang dimaksud dari kata ini adalah orang-orang yang membawa dosa maksiat ke majlis orang saleh ke majlis ilmu ke majlis zikir karena berkah yang mereka dapat diampuni dosanya oleh karena itu jangan anda merasa saya masih banyak kotor masih banyak jauh dari Allah saya masih datang istri kamu datang ke majelis nanti Allah berkati Allah berikan rahmat Allah berikan sakinah keluar dari majelis ini diampuni semua dosa kita ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu dalam merugikan أحب الصالحين ولست منهم لعلي في حبهم أنال الشفاعة من إمام شافعي Imam Syafi'i berkata, "Uhibbu salihin wa sunnakum Aku cinta orang saleh walaupun saya tidak terhitung bagian dari mereka. Eh, tapi Imam Syafi'i dan dihitung orang saleh bagaimana kita ini? man tijaratuhu al-ma'asi walau walaupun sawan fi bid'ah. dan aku benci sama orang-orang yang suka dosa maksiat walaupun saya suka dosa maksiat Imam Syafi'i oleh karena itu salah satu kenikmatan berbanyak teman yang saleh Karena di hari kiamat teman yang saleh menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Akthiru min as-suhbati salihah fa hum syuhada wa syufa'a lakum 'inda Allah. Jadi bukan hanya para nabi dan rasul memberikan syafaat. Orang saleh, kita dekat dengan orang saleh, duduk bersama orang saleh. Walaupun perilaku kita jauh daripada sifat mereka dan jauh daripada kesalehan mereka, dapat Oleh karena itu saya senang ketika seorang selalu bertemu dengan orang saleh, dia suka sebutkan namanya. Saya pulang, saya ketemu saya pulang, kamu Soalnya jangan lupa saya nanti di hari kiamat pak. Jadi Habib Jamal kalau jangan lupa saya nanti di hari kiamat. Kalau saya salah alamat masuk ke sana, mudah-mudahan Habib Jamal ingat saya. Ini ada yang dulu suka ke Solo. Ya Allah saya tidak akan bisa nyaman di surga sebelum dia masuk bersama-sama. Ini, ini sendiri. Saksinya orang saleh, syafaatnya orang saleh untuk kita semua. Oleh karena itu jemaah sekalian beristiqamah makmurkan majlis, beristiqamah bersalawat kepada Rasul, beristiqamah dekat sama orang saleh supaya kita mendapatkan berkahnya dari mereka. Karena inilah yang namanya surga Allah di dunia. Karena siapa yang masuk surga Allah di dunia akan jadi masuk surga Allah di يا الله يا ارحم الراحمين اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اصبر عبادنا وامن وعافنا اللهم احفظنا من بين ايدينا من خلفنا ومن يمنا من شدنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من شر يا الله اجعلنا من اهل القران يا الله صبح الحق من جميع اهل القران يا الله يا ارحم الراحمين Kami berkumpul di sini hanya untuk ya Dapat kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, ya, ya Allah ya allah Berikan kepada kami kekuatan dari Allah agar kami istiqamah sampai akhir hayat. Istiqamah Islam iman, istiqamah takwa, istiqamah beramal saleh. Ya Allah, untuk supaya hadir di malam hari ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosa. Disucikan. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد berikan kepada kami ya Allah syafaat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW وأن نشرب من يده شريفة المقام شربة هنيئة لا نضمع بعدها sekali minum dari tangan tangannya Rasulullah SAW tidak akan haus selama المؤمنات يميلكم الغفران Ya Allah, Engkaulah Maha Saksi di majlis ini. Kami berkumpul di sini dan kami tidak terlepas dari majlis bersama saya Kami mohon ya Allah, sebutkan nama-nama kami di sisi antara golongan Ushidukum ya malaikati dan jitawarahmatullah Ya Allah Rabbi ghafir warham wa anta khairul rahim Rabbi ghafir warham wa anta khairul rahim Rabbi ghafir warham wa anta khairul rahim Rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تفضل